คนเจเวลาแล้วพอกับราบ มีคนทำไมอยู่ไกลแท้ มาอยู่ไกลแท้เราได้มาที่ระเบียงคุณได้างงานประมากันนะยังไงล่ะ นี่นี่พระมาจำพรรษาปีที่แล้วนี่ มาทำอะไรบ้างได้ทำสมาธิกันไหมมันจะนายะ kan, nah, ada biku berwasa di sini tiap hari ada yang datang ikut meditasi sama beliau. Rasa yang ya. Yang lain ya. biasanya beliau ada ada apa ya tiap hari ada chanting ada chanting morning sore ya. Hmm. <laughs> <laughs> ฟ้าตลออาดาพิกูจะตั้งเป็นฟ้าที่ดาดาตั้งลาเตียนไม่ได้ภาษีสมาสมาบริยาต้องบริยาติดังอาจารย์อา้ารย์ให้พระมาทดลองดูถ้าลุงตามาก็จะไม่เหมือนพระเหรอแล้วที่ที่ครูประวัติศาสตร์ดูรู้จักว่าอันที่อันที่เราตาดาัง puasa di sini takut tidak ada umat ikut meditasi <laughs> takut umat tidak ada kami kami paham kan kemudian itu tidur sama-sama Lepas enamสี่ห้านาทีกับที่ไม่นั่งอะไรมันดีกว่ากัน kalau kita duduk meditasi kira-kira lima menit uh, atau kalau tidak duduk meditasi apa yang lebih bahagia kalau bukan <laughs> apa lebih baiknya <laughs> duduk atau tidak duduk latihan meditasi atau tidak latihan meditasi, meditasi atau lebih baik ครัติอบไม่มีใครตอบนะไม่รู้เหตุผลการทำสมาธิคือเราไม่สนใจภาคทำสมาธิก็เลยไม่รู้ว่าทำสมาธิกับไม่ทำสมาธิอะไรดีก็เพราะเหตุอย่างนี้แหละเราไม่รู้คุณค่าของการทำสมาธิ tidak ada yang jawab mungkin belum tahu apa pikiran sudah jadi semadi rasanya rasanya gimana atau pikirannya biasa-biasa rasanya beda gimana ใจของคนในโลกคุ้นเคยกับร่ำรวยสวยงามอยากร่ำรวยอยากสวยงามคุกคีอยู่กับ โลกียะผลสุดท้ายก็เลยไม่เห็นความสำคัญของการทำสมาธิโลกุตระคือการทำสมาธิ biasanya pikiran orang semuanya tiap hari pikir-pikir dari uang dari apa uh, yang mewah yang cantik yang kaya saja dia tidak tahu apa uh, baik tidak baik karena biasa-biasa tiap hari tiap saat mesti pikir uh, pikir bahwa gimana bisa uh, kaya bisa cantik bisa cakep gitu. tidak tahu pikirannya mau apa เมื่อเวลาเราไม่ดูใจ ไม่รักษาใจเหมือน ากันทำมุกี้ หลวงพ่อพาทำมุกี้ดูลมเข้าลมออก นั่นเรียกว่าดูใจแต่งใจรักษาใจ เรารักษาใจอยู่บ่อยๆ เวลาเสียชีวิตแล้ว ใจของเราก็จะพาไปทางที่ดี kita terus sekali harus menjaga pikiran diri sendiri. Kalau kita tidak menjaga pikiran diri sendiri nanti waktu meninggal dunia ini tidak tahu mau ke mana kalau kita mau ke surga harus tahu dulu sekarang lihat pikiran kita dulu sekarang gimana pikiran kita kacau atau tenang atau melekat dengan apa kalau pikiran kita melekat dengan apa harus eh, cepat-cepat uh, lepas. สีลังกิตเจีย์โทษอยู่บ่อยๆเมืเช้าก็โทษเรื่องของใจ ประพัสรังจิตตังธรรมชาติใจของเราที่ยังไม่มาเกิด เรียกว่าสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดก็อยากเกิดมาเป็นคน อยากพบพระพุทธศาสนาอยากพบคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอ่อลงตาสลิงนอมองสมามุนไนในปิจิรานอินีกันหน้าสมัวปิจิรานสมัวมักรุกเมาจดีมนุษย์เมาจดีเอมาลาเฮดดีดุเนียอินีเมาจดีมนุษย์สมัวปี่ nah, kita tidak tahu uh, itu karma yang kita perbuat itu dari apa yang bisa jadi manusia kalau tidak berbuat kebaikan-kebaikan tidak bisa jadi manusia jadi sekarang dari tempat lahirnya susah sekali kalau kita tidak punya uh, tidak pernah berbuat kebaikan-kebaikan tidak สนวนอ่าแต่อาจากศีลาเอาต่อจากศีลาตู้มาซี h s u าเราจะดีม a d i manusia ถ้าหากเราไม่ได้ทำตาม ใจตั้งอกตั้งใจไว้ เราก็จะเสียที ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนา แล้วก็ปัญหาที่เกิดยาก ตามคำเทศนาของหลวงปู่ใหญ่ทุกที่สุดคือหาที่เกิดเราคิดว่าสุดาจะดีมนุษย์สุดาจะดีประเทศคิดว่าทุ่งตุ้มสกาลียังอาดาจะสัมปทานบายสกาลีอุ่นตุ้มปวดกบายกันกบายกันนันที่เราคิดว่ามาที่มาไรเกะระกินนันที่สุชาเราคิดว่าอัตติละอาดา จั s a า a s a tidak ada a t อ u sila nanti jadi m a n u s i ย n y a susah tadi kita harus cepat-cepat berbuat kebaikan-kebaikan sebelum m e n i n g ก a l dunia ini ถึงไมคนในโลกนี่เหมือนกันไหมบางคนมั่งมีสีสุขบางคนทุกข์ยากลำบากบางคนพิกลพิการ บางคนขอถอกขอทาน เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารอยู่ เขาอยากจะเป็นไหม นั่นยากไหมยากที่เกิดมา ที่นี่เราทำไมมาพันประมาทกล้าเราเกิดมาทั้งทีทำไมไม่ทำความดีความดีไม่หลายขั้นตอนจิตาริยสัจจะดีดูเนียอินีเป็นดาบาดีดาสัมจะดีมนุษย์สามาแต่ที่เป็นดาบาที่ดาสามมา ada yang k a y ยา d a y a ะ g miskin ada yang bahagia ี d a yang menderitaan dan semua ya, ada yang cantik ada yang jelek kenapa kita tidak bersama-sama semuanya harus ada sebab eh, ada sebabnya nah, yang kaya sebabnya dari apa yang miskin sebabnya dari apa yang cantik yang uh, yang bahagia atau yang menderitaan itu harus semuanya ada sebabnya kita harus lihat sebabnya aja kalau kita mau uh, lahir bagi mau ke alam yang bahagia harus pilih-pilih antara yang kita sudah ada kesempatan yang bisa pilih-pilih uh, yang bagus yang ada yang ada sekarang สิ่งที่ให้คนในโลกนี้ลุ่มหลงก็เพราะ ร่างกาย ร่างกายมาทีหลังใจ ใจเข้าปฏิสนธิก่อน กายมาที่หลัง บางคนมีครอบมีครัว สามปีสี่ปีก็ไม่มีร่างกายก็มี บางคนมีครอบมีครัว ไม่มีลูกไม่มีหลานก็มีนี่โดยเฉพาะเวลาคนที่มีแล้ว ที่นี่กับมัวเมาลุ่มหลงกับสังขารร่างกายก็เลยลืมใจร่ำรวยก็เพื่อสังขารร่างกาย สวยงามก็เพื่อสังขารร่างกาย buat kita sekarang eh, masih sibuk atau susah dengan badan sampai lupa pikirannya mau apa tapi tidak tahu eh, mengambil manfaatnya dari badannya hanya tiap hari eh, kasih makanan kasih obat atau di dia dipandang semua tiap hari tidak ada waktu dia pikiran diri sendiri karena pikiran eh, makanan banyak atau ada punya uang banyak ada harta banyak untuk badan tapi tidak tahu kan apa yang lebih baik dari badan atau apa yang kita bisa uh, membawa atau bisa melakukan uh, Eh, manfaatnya mau ngambil manfaatnya dari badan ini tidak tahu karena kita tidak di pikirannya tidak pernah tenang dan tidak tahu itu uh, pikirannya mau apa jadi kita susah atau dengan badan diri sendiri dan badan orang lain lagi kalau punya anak punya cucu ini susah dengan badan cucu badan anak-anak badan suami badan uh, uh, uh, istrinya susah dengan ini sampai lupa yang apa baik tidak baik sampai lupa pikiran diri sendiri atau sampai lupa rencana diri sendiri mau akhir dari manusia untuk membuat kebaikan-kebaikan untuk mau ke alam yang surga. Hmm. ให้อยากให้ปฏิบัติธรรมจุดนี้จึงจะรู้ว่า สังขารร่างกายของเรา มันไม่เที่ยง เวลาเราปฏิบัติธรรมจิตนิ่งจิตสงบเกิดสมาธิเกิดปัญญา มีความรอบรู้ ว่าสังขารร่างกายไม่เที่ยง เกิดแล้วแก่เก็บตาย ปู่ย่าตายายก็ไปก่อนแล้วร่ำรวยก็เอาไปด้วยไม่ได้ สวยงามก็เอาไปด้วยไม่ได้ ผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้ ทำไมเราจึงจะมัวเมาล่มหลงแต่สังขารร่างกาย harus dilihat di pikiran secara tenang tidak tenang kalau pikiran kita sudah tenang latihan meditasi tiap hari pikiran sudah jadi semadi sudah tenang baru tahu bahwa kita mau apa Eh, baru tahu bahwa pada hari ini tidak ada yang uh, apa namanya badan ini ada anicca semua tidak ada yang tentu tidak ada yang bisa abadi nanti semuanya sudah tua nanti sakit nanti mati tidak dapat apa-apa yang penting pikiran tidak pernah mati pikiran kita tidak pernah mati apa yang Eh, manfaat yang kita perbuat eh, atau melakukan di dunia ini semua kumpul di pikiran semua mau lahir berarti harus eh, kita harus seperti kita punya uang banyak simpan di bank kalau badan uh, rumahnya rusak kita bisa bawa uang di bank itu bangun baru lebih baik dan dapat uh, rumah yang lebih bagus badan kita kita sekarang nanti kalau nanti tidak ada yang tentu nanti mati nanti uh, kita sekarang ada sudah ada harta dalam maksudnya ada jasa-jasa atau ada manfaat yang di badan ini belum kalau kita punya kalau kita atau jasa-jasa banyak-banyak badannya badan ini mati rusak kita bisa cari tempat lahir yang baru lebih baik karena uh, kita pernah berbuat kebaikan-kebaikan banyak ini yang bisa bawa ke alam yang bahagia lagi. Hmm. เพราะฉะนั้นจะมีชีวิตอยู่ฝากไว้ให้แน่นหนักธาตุรักษาใจ คือภาคทำบุญหรือภาคทำสมาธิจุดนี้โดยเฉพาะการทำสมาธิหรือรักษาใจเลี้ยงใจแต่งใจรักษาใจ ของรักษาใจ อาหารใจไม่ได้ซื้อ อาหารใจคือลมเข้าลมออกทำไมเราจึงทำไม่ได้ มันไปติดข้องอยู่ตรงไหน ติดข้องอยู่กับที่เกียิหรือที่เกียิได้อะไร แต่งานรูปป้า Pak bilang jangan lupa kita masih uh, hidup, masih uh, badannya masih bisa bercair atau semuanya badannya bisa masih masih baik ada uh, sudah ada kesempatan yang baik jangan buang-buang uh, waktunya cepat-cepat uh, berbuat kebaikan-kebaikan dengan meditasi banyak-banyak supaya kalau kita tiap hari meditasi seperti kita kasih makanan untuk pikiran setiap hari. Dan ya, kalau pikiran punya kekuatan-kekuatan dan ya, kekuatan batin ini bisa kita bisa pilih eh, berpilih-pilih eh, uh, eh, uh, alam yang akan datang pada alam yang depan yang kita bisa pilih-pilih sendiri karena kita sudah kumpulnya kekuatan-kekuatan rutin atau jasa-jasa ini dari kehidupan yang sekarang ini dengan dengan buang-buang waktunya kita punya badan tidak tentu tidak tahu besok kita masih ada tidak atau besok atau tahun depan atau minggu depan tahun depan kita masih ada tidak sekarang saja dengan buang waktunya cepat-cepat buat meditasinya banyak-banyak tidak usah beli itu makanan untuk pikirannya tidak usah beli kalau untuk badan harus beli atau carinya susah kalau pikiran badan ini daily meditasi pikiran banyak tenang pikiran banyak tenang banyak semati ya pikiran tidak tambah kekuatan kekuatannya terus hmm. Ya boleh tanya kalau tidak ngerti karena uh, Bante kadang sendiri kalau kadang-kadang bahasanya masih kurang masih kurang pandai boleh nanya sama Luta Luta Makbul aku apa mengenai meditasi mengenai apa boleh nanya เวลามาแล้วขัดข้องอะไรก็ถามได้ ไม่ได้ถามเอาแพ้เอาชนะถามเพื่อให้เข้าใจในภาคปฏิบัติ Karena lama-lama Lunta datang sekali, satu tahun sekali. Kalau siapa ada apa boleh untuk maju, untuk meditasi aja. Maju tidak maju, ada masalah apa dalam meditasinya. กินอาเรยังลากุ้งนี่ใครอยากกัถามอะไรหลังหรือไม่มีคำถาม เวลาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีคำถามแล้วนี่เราที่ละอาดาอาปาคณะกลุ่มกลุ่มปัดแดกกลุ่มเตาอาตาปังมาสลายเนี่ย praktek dulu kalau ada masalah baru nanya boleh atau mau nanya boleh เข้าใจไหมครับว่าให้อะไรมีอานิสงส์มากที่สุด ก็คือให้ทำบุญบอกทำบุญ นั่นแล้วล่ะให้ทำเป็นทาน ให้ทำบุญเป็นทาน และก็ให้แล้วก็ต้องทำถ้าให้แล้วไม่ทำก็เหมือนทานอาหาร บอกให้ทานอาหาร ทานอาหาร ถ้าเราทานแล้วก็จิ่มแล้วก็รู้รสชาติอาหารมันเป็นยังไงบอกทำบุญทำบุญบอกแล้วทำก็รู้รสชาติของบุญถ้าไม่ทำก็ไม่รู้รสชาติของบุญว่า มันเป็นยังไง มีความสุขแค่ไหนแต่ตาตาตาลงตานะว่า seperti beliau sudah makan makanan yang enak beliau tahu rasanya semuanya tapi beliau eh, khawatir dengan yang belum makan seperti kita kita yang belum makan masih lapar jadi tidak tidak eh, makan sendiri juga tidak tahu rasanya makanan tidak tahu rasanya kenyang gimana nah, beliau juga eh, kasihan sama kita seperti beliau Beta, เบต้าครับเบต้ากรุณาsama kan. kita beliau datang ini untuk eh, ajak kita nah, ajak kita banyak praktek meditasi supaya tahu rasanya nah, meditasi gimana rasanya waktu pikiran tenang gimana gitu beliau tak mau tahu mau kita semua semua tao rasanya rasanya dhamma rasanya dhamma atau rasanya uh, meditasi ini ini มีผู้ที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านทุกวัน ทุกวัน หรือเปล่า biasanya ada siapa yang di rumah tiap hari duduk meditasi eh, praktek meditasi tiap hari di rumah ada pak tiap hari Enggak setiap hari. Tiap hari? Enggak. Enggak. <laughs> Iya, Mami oh, ya. Ada enggak yang uh, tapi lumayan sering. Dunia ke ah, iya, ka ka ทำเรียอยู่แต่ว่าบ่ถุงมือเลยครับถุงมือทำมา เวลาอาหารกายเล่นไหมวัตถุลาปาร์เกี่ยบหาลีมากันละเกี่ยบกาลีมากันทำไมเราทิ้งอาหารใจจิตใจพิจิลังคิตาจุกะลาปาร์เป็นปฏิบัติการสีมากานเวลาอายพระพุทธเจ้ากันหัวใจไม่เจอ หลวงปู่จึงบอกไม่ได้ซื้ออาหารใจจะซื้อไหมดูลมเข้าลมบอกนากนำปิจิรังกับสัตุรีแต่เราบุรีหลวงปู่ที่ดักสีขาวแต่เราคิดตาลาปาประตุปักกดทีเลยต้องครูต้องครูต้องครูกิเลสรู้จักตัวกิเลสไหมทำไม่ได้น่ะกิเลสฉันทำไม่ได้ ฉันดูลมไม่ได้ yang tidak bisa itu namanya cilesa cilesa kita sendiri atau kotoran kotoran batin namanya cilesa kotoran batin ya, di, dalam pikiran kita tidak kosong karena penuh dengan kotoran kotoran batin <laughs> kita harus bersih sendiri usir sendiri dari pikiran kita harus uh, nekat sama diri sendiri hari ini mau cuci pikiran diri sendiri dengan meditasi kalau malas harus paksa dulu yang penting satu hari setengah jam kita harus paksa dulu พระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้เพราะสัจจะพระพุทธเจ้า หาสมาธิทำสมาธิหกปีจึงได้เห็นใจ เห็นไหมพระเจ้าหาง่ายไหมที่จะได้ตรัสรู้ มีคำเดียวคือสัจจะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสัจจะไม่โกหกตนเองว่า เราต้องให้อาหารใจทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งนาทีสัมบุดา j u g ก b e เ i ียวสุสา juga mengenai ั e l a k u k a n m e ิ i t a s i uh, b น l i a u uh, m e n c a p a kita susah, lama juga beliau uh, uh, melakukan okay, waktunya eh, enam uh, tahun sebelum mencapai arahata itu juga susah tapi beliau itu tergantung dengan itu harus nekat sama diri sendiri kita juga harus nekat sama diri sendiri paksa pikiran diri sendiri kalau tidak bisa meditasi kalau belum dapat kalau belum melakukan meditasi nah, satu hal hari ini tidak mau makan tidak mau tidur harus paksa diri sendiri sang juga beliau hari mencapai arahata itu beliau duduk lalu nekat sama diri sendiri kalau tidak mencapai arahata tidak berdiri tidak mau ke mana tidak mau jalan tidak mau makan tidak mau ke mana mana mau duduk sampai badannya rusak tidak mau lari tidak mau pindah tempat harus mencapai di tempat duduk yang ini saja baru beliau bisa dengan namanya saja saja itu eh, bahasa Indonesia yang nekat ya dekat จะลองทำดูจักเดือนต่อต่อกันทุกวันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ตลอดชีวิตหลวงปู่พิรามเจ้าบ้านเลยรู้สัตว์ปุระในการสมาธินี้สิ่งนี้เจ้าบ้านหลยรู้สัตว์ปุระสัตว์ปุระเยี่ยมฮารียังเปริสติกิจ satu hari s a t ม menit waktu sebelum t i ด u r bisa atau sebelum uh, baru bangun baru bangun dari tidur duduk dulu sebelum zaman amanah duduk dulu yang paling sedikit satu menit tiap hari atau tambah lalu tambah lagi tambah lagi dua menit tiga menit sampai lima menit tapi yang penting dua hari eh, tiap hari tiap hari coba dulu satu bulan bisa enggak เข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยนะเรื่องการทำสมาธิของสำคัญในชีวิตเรา เราเกิดมาต้องทำดีให้ได้เข้าใจไหมทำดีอย่างอื่นก็ดีอยู่ แต่ว่าไม่ละเอียดเท่าสมาธินี่เป็นจริงสิริเป็นจริงสตาลีมนทุเดียวในยุคปัจจุบันที่ตาอียังเหมือนตาซี่งนี่เป็นจริงสตาลีที่ตามุกิ้งเดลีเดี๋ยวในยปัจบนยังหลับหลัเฝาตุ้มเป็นการที่ตาปวิเข้าไปกันโดยบวดมันมีตาซิ่งแ้วเอาท้อ pakai eh, terkait eh, menjalankan atas sila atau baca sila juga banyak kita. Sekarang kita bisa mengusir itu dari kita dari perbuatan kita diri sendiri dari kehidupan Tapi kalau kita sudah arah kesempatan yang ini penting sekali untuk ini untuk meditasi bisa buat pikiran kita kuat buat kebijaksanaan untuk kita nanti kita uh, kalau pikiran tenang baru ada kebijaksanaan timbul dari meditasi ini kita bisa tahu bahwa oh kita dari mana dari mana yang dulu kehidupan yang dulu kita dari mana sekarang kita mau apa kalau dari sini mau ke mana nanti kita tahu sendiri kalau tidak ada pikiran tidak tenang memang tidak tahu Jadi, penting sekali kita harus tahu sekarang kalau kita masih eh, kalau kita masih mau yang alam yang lebih baik dari manusia masih kita masih ada kesempatan yang penting sekarang kita kurang praktek aja semua orang bisa perempuan laki anak atau anak-anak dan uh, anak kecil atau siapa juga bisa semua yang penting kita harus diri sendiri prakteknya diri sendiri praktek diri sendiri tahu kita dari mana yang dulu dari mana sekarang dapat apa yang kehidupannya sekarang jadi dari sini, dari sini kalau tidak ada badan sana kita tahu sendiri pikirannya tenang kalau pikirannya tidak tenang memang tidak percaya sekali siapa ngomong juga tidak percaya memang ada sang, sang Buddha duduk di sini kita tidak belum percaya karena kita belum lihat sendiri sendiri seperti beliau suruh kita makan kita tidak makan tidak tahu rasanya gimana sama คำเทศ ของหลวงปู่เตรียมตัวก่อนกลับทั้งไม่ถึงใจก่อนเตรียมตัวก่อนตายถ้าเราไม่เตรียมตัว เราจะเอาอะไรไป ถ้าเราเตรียมตัว เราดู ทุกวันทุกวันนะโดยเฉพาะการทำ สมาธินี่แหละถ้าเราทำทุกวันทุกวัน เวลาเราจะไปสติของเรามันทึบคขามาที่เราเคยทำนั่นน่ะมีของได้ไปคือ ของทรงใจไปสู่มรรคสู่ผล ถ้าเราเชื่อว่าคำสอนของพุทธเจ้ายังมีมรรคผลในพานอยู่ ต้องเชื่อคำว่าทำทุกวันทำสมาธิทุกวันรู้ไปแล้วจริตา ya dulu kata-kata yang belum Pusi mengatakan dulu kita seperti siap siap dulu sebelum mati seperti kita mau pindah tempat kita mau siap apa mau bawa apa yang perlu yang kalau kita pindah tempat ke sana apa yang perlu sekarang kita perlu yang bawa perlu perlu percaya yang di yang rumah yang baru atau tempat yang baru itu kita harus siap-siap dan sekarang seperti kita mau uh, sebelum meninggal ini harus siap siap apa yang kita bisa bawa ada harta yang sekarang ada punya uang banyak ada cucu ada suami ayah eh, uh, istri bisa bawa enggak kita harus pilih sendiri kalau mau meninggal itu bisa bagian apa yang bisa bawa apa yang enteng gitu. yang uh, kakek nenek kita meninggal apa yang mereka bawa mereka semua masih ada semua tidak bawa semua kita punya semua di dunia ini kalau tidak ada nafas nafasnya tidak masuk angin tidak masuk sudah buang sudah tidak habis tidak ada kunaan itu kita semuanya hartanya apa yang kita sayang itu tidak ada kunaan tapi yang penting kita mau siap-siap lihat dulu kita bisa bawa apa saja Oke, saya lemah ngerti enggak katanya kalau tidak ngerti nanya nggak percaya saya kalau kita saja baik Jadi kalau sudah ngerti dan cobanya d e k a t sama diri sendiri ya satu bulan loh coba dulu ya. Nah, yang kan tuk itu ke hati ke. Nanti susah, susah atau t u k tuk, tuk, tuk itu susah tapi sekali untuk mencari tempat lahir baru. Dua titik kalau kita ikut tuh, ini ตัวลมนี่แหละตัวสมาติตัวสมาธิตัวรู้เนี่ยจะพาไปทางไหนตัวนี้ถ้ารู้ทางไปสวรรค์ ก็ไปเลย kalau tidak tidak ada semati pikiran belum jadi semati memang tidak tahu tidak mau ke mana itu meninggal harus kita tahu dulu kalau mau bawa ke surga harus pikirannya kita harus jadi surga dulu dalam hati semua sudah ada di dalam pikiran kita tenang juga ada duka juga ada suka hak sudah ada semuanya di, sudah ada tapi kita hanya tidak lihat saja kita lihat yang luas semua tiap hari masih pikir kecil luar. Tetapi kita ada semua di dalam rumah tapi kita tidak pernah masuk ke rumah keliling-keliling di luar terus kita sudah ada semuanya tapi kita tidak lihat มีใครความใจเย็นไหม ตามไม่กลองใจ ก็มีแต่ไปตั้งใจทำนั่นแหละสิาราติดาราปะปะปะยาครับม e n t i k ก u l a n g ke r u า a h j a า g ุ n lupa s ุ n ุ g ุ h s u n g g ยาถ้าเราตั้งใจแล้วทำได้ หรือทำไม่ได้เราจะเห็นในตัวของเราว่ากิเลสกับทำอะไรจะสู้กันได้ d ี d า l a m p i k i r a า k i ั o t ร r a n b a ิ i n sama มา a m ตร s ง k a r a n g apa banyak di dalam b a t i ั kita kotoran batin adalah dhamma yang disebut kita ไอ้รู้นะไอ้รู้เรื่องพจะมาจะมาขวางนะแต่ท่านไปดูหนึ่งนาทีมันยังจะมีพยามารมากั้นให้เราทำเอาลองดูพยามารนี่คือมารามารามารามารา nanti kita mau meditasi mau tenang nanti ngantuk nanti malas nanti apa itu marah marah ini ต้องมีสัจจะ jadi kita harus nekat marah marah tidak takut นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกความลับไม่มีในโลกโกหกตนเองไม่ได้กิเลสมาเราก็ต้องสู้กำปั้นตีหัวเลยนี่กิเลสเราไม่ได้นั่งสมาธิเราไม่ยอมนอนไม่ไปไหน Yang penting jangan bohong sama diri sendiri. bohong orang lain bisa, tapi bohong lagi diri sendiri tidak bisa. Yang penting jangan bohong sama diri sendiri. Harus sungguh-sungguh praktek, pasti dapat. Nah, bisa. Nah, ini lagi. Baik, Pak. Oh, sama-sama.